الحمد لله الذي أعلى ahlahu darajatin, ورفع أهله ala والصلاة Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du Sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam sebuah kitab Mukhtasar Fardi Talabil Ilmi. Dalam buku tersebut menyatakan para penyandang gelar penuntut ilmu harusnya berbahagia karena ia telah menempuh suatu jalan yang Allah akan mudahkan ia menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, pasti akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini adalah suatu keutamaan yang akan ia dapat, yang akan didapat oleh seorang yang baik niatannya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jika ada yang bertanya, apa arti niatan yang baik? Kita jawab, ia adalah seorang yang keluar untuk belajar ilmu dengan tujuan mengangkat kebodohan dari dalam dirinya. Menuntut ilmu tentang hak-hak Allah dalam peribadahan sehingga ia bisa menyembah dan beribadah kepada Allah dengan benar. Ia mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Jika ada suatu permasalahan dunia ataupun akhirat yang belum ia ketahui, ia bergegas menuju kepada para ulama untuk belajar dengan niatan karena Allah dengan niatan untuk menyelamatkan agamanya. Dan setiap jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu, baik pendek ataupun panjang, ia tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis tersebut dan pasti ia akan diberikan pertolongan dalam usahanya insya Allah. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu bahwa di antara para penuntut ilmu ada beberapa orang yang Allah kuatkan akalnya, yang Allah indahkan adabnya, dan ada yang Allah karuniakan pemahaman yang tinggi padanya. Mereka ingin agar sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup. Begitu juga sunnah-sunnah dan jalan hidup para sahabat. Dan mereka juga ingin agar kebitahan, kebitahan itu lenyap dari muka bumi. Mereka senang menghafal dengan tujuan menjaga kaum muslimin di atas syariatnya mereka takut kalau ilmu itu lenyap, hilang tak berbekas. Inilah para penuntut ilmu yang para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan atas usahanya. Dan mereka selalu berada di jalan Allah hingga ia kembali pulang ke rumahnya. Mereka itulah orang-orang yang ikan di lautan memintakan ampun untuknya dan mereka itulah orang-orang yang berusaha menempuh jalan menuju surga. Orang-orang seperti ini sangat sedikit sekali, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka hingga Allah balas mereka dengan pahala yang sangat besar. Adapun orang-orang yang niatan dalam menuntut ilmu adalah dunia dan perhiasannya bagaimana mungkin bisa disamakan dengan pahala orang-orang yang telah lalu penyebutannya. Allahul musta'an. Alangkah beratnya cobaan keikhlasan bagi para penuntut ilmu dan alangkah sedikitnya yang menuntut ilmu karena Allah dan kedua jenis orang ini akan terlihat dari akhlak yang mereka tunjukkan apakah yang menuntut ilmu ikhlas atau tidak dan dari apa yang telah kami paparkan maksudnya dan tujuannya adalah agar para penuntut ilmu itu juga selektif dalam mencari guru hendaknya ia mencari guru yang ilmunya memberikan dampak dalam kehidupannya seorang guru yang tinggi tingkat pemahamannya tinggi adabnya kalau guru tersebut tidak memiliki sifat-sifat tersebut hendaknya ia tinggalkan wallahu taala alam bisawab